Jauh dari tempat tidur, yakni tidak tidur atau kurang tidurnya. Yad'una rabbahum karena selalu berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a karena rasa takut dan karena rasa harap. Dan demikianlah ibadah yang sempurna kalau didasari rasa takut dan rasa harap mimma razaqnahum yunfiqun dan dari apa yang kami rezekikan pada mereka mereka menginfakkan mensedekahkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum maka sesosok jiwa pun gak ada yang tahu apa yang kami sembunyikan untuk mereka ini yani kami persiapkan secara tersembunyi untuk mereka min qurrati a'yun sesuatu yang akan menenteramkan, menyenangkan, menyejukkan jiwa. Itu qurrat ayun. Jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Yakni kata Ibnu Rajab yang dimaksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tala hatainil ayatain membaca dua ayat ini inda dikrihi ketika menyebut kalimat tadi Fadlu salatil lail tentang keutamaan qiyamul lail. Liyubayyina bidzalika fadla salatil lail untuk menjelaskan keutamaan salat malam. Wa qad ruwiya an Anas anna hadhihi al-ayah nazalat fi intidhar salatil isya. Dan juga telah turun ayat ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ayat ini turun tentang menunggu salat Isya dengan salat-salat sunnah atau menunggu salat Isya di masjid karena menunggu salat Isya itu nilainya seperti salat yang terus-menerus selama dia menunggu. Kerajaan Tirmidzi wa sahaha. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, dianggap sahih. Waruya anhu annahu qala fi hadhil ayat dan diriwayatkan pula dari beliau bahwa beliau berkata tentang ayat ini kanu yatanaffaluna bainal maghrib wal isya. Mereka waktu itu mengerjakan salat nafilah yatanaffalun dari kata nafilah bainal maghrib wal isya di antara maghrib dengan isya. Ba'diyah maghrib kemudian mengerjakan salat-salat sunnah sebelum Isya. Demikian dikeluarkan oleh Abu Dawud Waruya ruwiya nahwuhu an Bilal. Diriwayatkan pula semakna dengan ini dari Bilal. Dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar tetapi dengan sanad yang lemah, sanad yang dhaif. Wa kullu hadhihi yadkhul fi 'umumi lafdhil ayah. Tetapi masalahnya semua tadi masuk dalam makna lafaz ayat. Jadi jangan disempitkan makna ayat. Qiyamul lail termasuk di dalamnya. Salat-salat sunnah setelah maghrib dan isya, antara maghrib dengan isya juga termasuk di dalamnya. Menunggu isya juga termasuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tatajafa junubuhum 'anil mawaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bahwa mereka sedikit tidurnya atau mereka dalam keadaan jauh lambungnya dari tempat tidur karena selalu berdoa pada Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Kalimat jauh dari mabaja berarti di waktu tidur, di waktu malam. Berarti bisa kayak mulai <clears throat> Tapi bisa juga antar maghrib dengan isya. <clears throat> karena kadang-kadang Rasulullah menunda isyanya. Bahkan pernah beliau keluar untuk sholat isya dalam keadaan tengah malam dan mereka menunggu di masjid. Sampai terkantuk-kantuk. Wa yusma' minhum khatib. Terdengar dari mereka suara nafas mereka. Yang kadang diterjemahkan ngoroknya mereka. Terdengar. Dalam keadaan duduk. Karena mereka menunggu. Dia lawan rasa kantuknya. Sampai mereka sebagian tertidur atau nyeliut ya tertidur tidak sek. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Nabi datang bangun sholat tidak berwudu lagi. Artinya kata para ulama kalau tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu dalam keadaan duduk kemudian terkantuk-kantuk. Begitu. Itu tidak tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah tidur terlentang, tidur serius, maka itu terkena ayat uh, hadis yaitu Rasulullah SAW menyatakan al-ainani bahwa mata itu adalah wika usahi. Wa idha namat al-ainani istatlaqa al-wika. Yang kalau terjemahkan mata itu adalah ikatan kesadaran. Kalau kedua mata ini terpejam dan tidur, maka ikatan tadi lepas. Sehingga ketika bangun, uduh lagi barakallahu fiikum diterjemahkan, ditafsirkan, disyarah oleh para ulama bahwa kalimat ini adalah tentang tidur yang serius. yakni tidur malam, tidur terlentang. Tetapi di sini Rasulullah SAW datang tengah malam dan para sahabat tertidur dalam keadaan duduk. Nah, sehingga bukan tidur yang serius. Tetapi terdengar dari mereka nafas mereka. Karena biasanya kalau orang tidur sudah tidak bisa mengatur lagi e, nafasnya atau badannya sehingga terjaga atau terhalang nafasnya sehingga membentuk suara. Dan itu menunjukkan bahwa ngorok itu wajar. Enggak <coughs> usah malu siapa yang tidurnya ngorok. Wa kullu hadha yadkhul fi umumi lafzil ayah. Berarti semua itu masuk dalam lafzil ayah. Apakah ketika menunggu Isya dia menahan kantuknya atau qiyamul lail dia menahan tidurnya dua-duanya terkena keutamaan ayat Allah SWT tatajafa junubuhum anil madaji' jauh lambung mereka dari tempat tidur karena mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a fa inna Allah madaha alladziina tatajafa junubuhum anil madaji'i li karena Allah memuji orang-orang yang jauh pinggangnya dari tempat tidur untuk berdoa menahan tidurnya untuk sholat isya. Sholat isya itu doa. Fayasmul dhalika kulla man taraka naum bil laili li dzikrillah wa du'aihi. Maka termasuk di dalamnya seluruh apa atau seluruh siapa yang meninggalkan tidurnya, menahan tidurnya di malam hari karena ingin zikrullah. Ingin beribadah pada Allah wa du'aihi ingin berdoa kepadanya. Fayadkhul aidha fihi man shalla bainal isha'ain termasuk di dalamnya siapa yang salat bainal isha'ain antara dua isya karena kadang-kadang maghrib dengan isya kedua-duanya disebut isya ala taghlib ala at taghlib dalam bahasa Arab ada istilahnya taghlib mengalahkan sesuatu dengan sesuatu sehingga disebut dengan sama kurma dengan air putih disebut aswadai Padahal airnya tidak aswad. Yang aswad kormanya. Tapi dikatakan makanan kami hanya dua yang hitam. Kenapa kok yang satu disebut hitam juga? Taklim. <laughs> Dikalahkan oleh korma tadi yang hitam. Demikian pula Abu Bakar wa Umar. Dikatakan Umarai. Dua Umar. Kenapa enggak dua Abu Bakar? Karena secara <laughs> sejarah lebih terkenal Umar Bukan karena keutamaan Abu Bakar kalah dengan Umar, bukan. Tetapi karena Abu Bakar memimpin hanya dua tahun, sehingga tidak banyak riwayatnya, nggak banyak kisah di dalamnya. Tetapi Umar yang sepuluh tahun, sekian banyak kejadian di dalamnya, sehingga yang lebih terkenal Umar. Maka dikatakan Abu Bakar Umar dengan Umarain. Iqtadaina bi Umarain. Kami mengikuti, meneladani dua Umar, maksudnya Abu Bakar dua Umar. Demikian pula di sini Dikatakan dengan isya'ain. Dua isya. Maksudnya maghrib dengan isya. Bainal isya'ain di antara dua isya. Dan biasanya kalau dijuluki isya, maka yang maghrib dikatakan isya al-ula. Sedangkan isya'nya isya'ul akhirah. Jadi kalau dalam hadis ada kalimat isya al-akhirah, isya yang terakhir, kalau dianggap dua-duanya isya. Wa man intadara salat al-isya Berarti masuk pula di dalamnya orang yang menunggu salat Isya. Seperti yang terjadi pada para sahabat. Menahan kantuk mereka untuk menunggu salat. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum. Falam yanam hatta yusalliha. Mereka tidak tidur sampai salat. La siyama la siyama ma hajatihi ila naum. Lebih-lebih lagi kalau dia berhajat untuk tidur, artinya sangat butuh tidur, tapi ditahan oleh dia untuk salat isya. Ini keutamaan. Wa mujahadatu nafsihi ala tarki ala tarkihi li ada'il fardhah. Mujahadatun nafs bersungguh-sungguh mengalahkan nafsunya untuk apa? Untuk meninggalkan tidur tadi, menahan, jangan tidur. Li ada'il fardhah untuk menunaikan fardhah. Kadang-kadang kalau kita kelelahan di siang hari habis maghrib itu ngantuknya bukan main. Ya. Tahan sedikit sampai salat isya. Mudah-mudahan mendapatkan keutamaan ayat tata jafa junubuhum anil mawaji. Apa keutamaannya? Keutamaannya fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Enggak ada seorang pun yang tahu apa yang aku persiapkan untuk mereka. Dari qurrati a'yun. Waqad qala <clears throat> An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liman intadhara salat al-Isya. Nabi bersabda tentang mereka-mereka yang menunggu salat Isya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, "Innakum lan tazalu fi salatin man tadartumus salah." Sesungguhnya kalian tetap dalam keadaan salat selama kalian menunggu salat. Sebelum ada yang berkata, "Masa tertidur sambil duduk dapat pahala. Iya, dapat pahala. Kenapa? Karena dia sedang menunggu sholat isya. Dia tahan, nggak pulang ke rumah untuk tidur, tidak meninggalkan sholat isya untuk tidur, tidak. Ditunggu sama mereka sampai terkantuk-kantuk. Mengapa? Karena Nabi menyatakan kalian tetap dinilai seperti orang yang sholat selama engkau menunggu sholat. Dengan ini insya Allah di masjid-masjid nggak ada yang menggerutu lagi kalau imamnya terlambat. Hmm. Kemana ini imam? Si dopora sholatnya. Iya. Sering kita dengar kalimat itu dulu. Karena di Jogja bahasanya seperti itu. Ini jadi apa enggak sholatnya? Gelisah. Padahal selama dia nunggu akan dinilai sebagai sholat. Selama dia nunggu akan dinilai sebagai sholat. Qala bahwa kalian kata Nabi SAW innakum lan tazalu fi salatin kalian terus menerus dalam salat lantazalu itu kalau harfiahnya tidak bergeser keadaan kalian tidak bergeser kalian tetap dalam salat Mantador tumus salah selama kalian menunggu salat hadis atau potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahullah atau lebih beradab kita katakan rawahu Ahmad wal Bukhari al Muslim. Karena Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullah lebih senior. Imam Ahmad wal Bukhari al Muslim. Wa yadkhul fihi man nama thumma qam min naumihi bil lail lit tahajjud. Termasuk dalam ayat ini juga orang yang tidur kemudian bangun tengah malam. Bil laili lit tahajjud untuk salat tahajud wa huwa afdalu anwa'i tatawwu' bis mutlaqan dan bahwasanya itu adalah sebaik-baik jenis salat sunnah secara mutlakan artinya paling tingginya paling utamanya dari semua salat sunnah adalah salat sunnah tahajud atau qiyamul lail atau lebih tepatnya witr witr ويدخل فيه وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر dan bisa jadi pula masuk di dalamnya adalah orang yang meninggalkan tidur di waktu fajar dan bangun untuk salat fajar padahal sangat mengantuknya dia paksa bangun dia paksa untuk mengalahkan kantuknya dia siram wajahnya ila akhirih untuk salat fajar. Ini pun ada keutamaannya. Tata jafa junubuhum anil mawadhi. Dia meninggalkan tempat tidurnya untuk apa? Salat. Artinya al-ayatu ammah. Ayatnya umum mencakup semua orang yang meninggalkan tidur untuk salat. Meninggalkan rasa kantuknya, dilawan rasa kantuknya untuk salat. Maka orang ini adalah orang-orang yang terkena dalam ayat tadi bahwa dia jafa junubuhum anil mawadhi bukan mereka-mereka yang tidur sampai jam 10 pagi. Dari mulai malam dan juga tidur ba'dal maghrib sampai lewat isya ila akhir. Qala la siyama ma ghalabatin naumi alai. Lebih-lebih lagi kalau dia dalam keadaan dikuasai rasa kantuk. Tetapi dia lawan karena ada kewajiban. Walihada yushra' lil mu'addin fi adhanil fajr. Oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang azan untuk azan fajr untuk mengucapkan kalimat dalam azannya as-salatu khairun minan naum. Bahwa salat lebih baik daripada tidur. Hakada yakul ibn Rajab rahimahullahu taala. Ba'd ulama yakul sebagian ulama berkata bahwa as-salatu khairun minan naum pada azan pertama karena ketika bangun malam itu lebih abdul daripada tidur. Tetapi ketika sudah adzan subuh maka salat wajibun wan naumu haram. Tidak lagi dibandingkan ini lebih baik dari itu. Tetapi dikatakan salat salatu wajib wan naumu haram. Barakallahu likum. Ala kulli hal Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan tidak mengapa dibaca salatul khair minan pada adzan subuh dan beliau menyatakan bahwa itu adalah amalul muslimin sejak zaman para ulama. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa salatul rajuli min jawfil lail. Kembali pada hadisnya. Masih ingat hadisnya? Seorang yang bertanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Disebutkan oleh Nabi. Asal kalian muslim masuk surga insyaallah. Keislaman itu rukun-rukunnya ini, ini, ini, ini, ini. Selesai rukun Islam. Tetapi mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Inilah adab Rasulullah SAW. Akhlak beliau yang betul-betul khair. Meminta satu dikasih. Dua, tiga. Dijawab. al asr Inti penyebab orang masuk surga adalah keislaman. Dengan rukun-rukun Islamnya. Tetapi jangan kalian malas untuk berlomba-lomba beramal dengan amal al-khair. Maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka ditunjukkan pintu-pintu kebaikan. Salatul rajul min jawfil lail. Salatnya seseorang di malam hari. Dakara afdal awqatit tahajjud bil lail. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan waktu yang terbaik untuk salat malam. Wa huwa jawful lail, yaitu di tengah malam. Wa kharrajat Tirmidzi wa Nasa'i min hadis Abi Umamah dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasai dari hadis Abi Umamah dia berkata qila dikatakan ya Rasulullah ayu du'ain asma ya Rasulullah doa apa yang paling didengar Beliau menjawab alaihi salatu wassalam Jawful lailil akhir Wa duburus salawat al-maktubat Dikatakan dengan kalimat Jauhul lailil akhir di tengah malam yang belakang yang terakhir dan di belakang salat-salat yang wajib disinilah dubur salawat di belakang salat yang wajib yang menyebabkan beberapa ulama mengatakan bahwasanya dubur salah itu di belakang salat masih dalam salat karena di belakang salat masih dalam salat artinya ba'da tasyahud Barakallahu fikum. Karena hadisnya menyatakan ijtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah dalam doa. Sebab kalau sudah salam, di samping itu adalah secara lafaz di luar salat, bukan dubur salat. Tetapi secara penggunaan kadang bermakna seperti itu. Yang mendukung bahwa maknanya di dalam salat adalah bahwa keutamaan doa itu justru dalam salat bukan setelah salat. Yang ketiga, Rasulullah SAW setelah salat berzikir dengan adkar ma'rufah. Berzikir dengan zikir yang sudah dikenal. Sudah diriwayatkan, masyhur. Walaupun mengandung doa, hanya istighfar tiga ya kali. Allahumma kas salam, amin kas dal jalali wal ikram. Ila akhir. Adkar yang muayyana, Zikir-zikir tertentu tidak berpanjang-panjang dalam doa. Sehingga mereka yang berpanjang-panjang dalam doa setelah sholat, sepertinya ada kesalahan sedikit. Ini kesalahan tempatnya. Saya yakin mereka akan berdalil dengan dalil ini. Rasulullah SAW menyatakan biduri di belakang setiap sholat. Berarti kesalahan pahamannya adalah bukan setelah sholat, di belakang sholat. Sholat yang paling belakangnya adalah setelah tasyahud atau sujud terakhir. Barakallahu fiikum. Wa kharaja Ibnu Abi Dunya. Wa lafdhuhu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. lafadznya jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qal ayyu salati afdal? Ibnu Abi Dunya meriwayatkan atau mentakhrij hadis ini datang seseorang pada Nabi kemudian bertanya ya Rasulullah salat apa yang paling afdal Qala jawful lailil awsat di tengah malam yang tengah. Kalau ayu in asma, doa apa yang paling didengar? Kalau duburil maktubat di belakang setiap salat yang wajib. Ini juga menunjukkan bahwa berdoa itu adalah di salat-salat wajib. Lebih afdal bukan tidak boleh di salat sunnah, tapi yang lebih afdal adalah salat wajib yang asma lebih didengar. Wa kharrajan nasai min hadits Abi Darrin. qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul laili khair. Diriwayatkan pula Nasa'i dari Abu Dar, aku bertanya kepada Nabi SAW, malam yang mana yang paling baik? <coughs> Qala khairul laili jawfuhu yang paling bagus dari malam itu adalah di dalamnya. Kalau dari maghrib sampai isya, bukan di dalamnya. Apalagi setelah fajar, sudah keluar daripadanya. Maka antara ba'dal isya sampai fajar. Itu makna malam. Tetapi waktu isya menjulur sampai tengah malam. Maka yang paling afdal dari jauful lail tengah malam adalah ketika habis waktu sholat isya sampai fajar. Tengah malam sampai fajar. Kalau dibandingkan lagi antara dari ba'dal tengah malam, ba'dal muntasaf ilal fajar yang paling bagus adalah yang paling akhirnya, tulutil akhir. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan seperti malam terakhir Allah turun ke bumi, astagfirullahaladzim, turun ke langit dunia Kemudian Allah katakan kepadanya kepada manusia, "Man yad'uni fa'astajibulah, wa man yastaghfiruni lah wa man yas'aluni fa'u'tiyah." Siapa yang minta padaku akan aku kasih, siapa yang beristighfar padaku akan aku ampuni, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Wadhalika fi thuluthil lailil akhir. Di sepertiga malam terakhir. Kalau malam dibagi tiga, maka seperti yang terakhir itulah yang dikatakan paling afdal karena Allah menjamin dengan pengkabulan doa. Subhanahu wa taala. Sahasya Allah yang maha tinggi. Qala selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah wa kharraja Al-Imam Ahmad hadis Abi Muslim kalau qultu li Abi Dzar, aku katakan pada Abu Dzar, ayyu qiyamil laili afdal? Qiyamul lail apa yang paling afdal? Qala sa'altun nabiyya, aku pernah tanya pada Nabi. Kama sa'altani, seperti kau tanya padaku. Faqala jawful lailil ghabir au nisful lail wa qalilu fa qalilun fa'ilu. Di tengah malam. Yang wabir, yang sudah berjalan au nisfil lail atau di tengah malam di tengah malam jalan ke sana dan sedikitlah yang mengerjakanlah yang mengerjakannya kata Nabi alaihi salatu wassalam wa kharraj al-bazzar wa tabrani min hadits ibn Umar qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul laili أجوب دعوة قال جوف lail. زاد al-Bazzar روايته الآخر al الليل الآخر lail al-akhir. Ditanya Nabi SAW tentang ajwabu da'wah. Yang paling dijawab doa-doanya. Doa yang paling dijawab kapan? Di tengah malam. Ditambah dalam riwayat Al-Bazzar ada kalimat akhir. Di tengah malam yang terakhir. Tengah malam yang belakang. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Amr ibn Abasah dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang paling dekat Rabb kepada hambanya adalah di tengah malam yang terakhir Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'a fakun. Jika engkau bisa untuk berzikir, mengingat Allah di waktu tersebut, fakun, maka kerjakanlah. Karena kun dari kata kana yakunu kun bisa tamah, bisa nafsu Kalau tamah bermakna kerjakan. Tetapi kalau nafsah maknanya menjadikan. Kun Aba Khaisama. Jadilah Aba Khaisama. Tapi kalau kun kerjakan. Senang. Wasahhahu wa kharajahu al-Imam Ahmad. Walafduhu qala qultu ya Rasulullah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad Lafadnya sebagai berikut. Aku katakan ya Rasulullah, ayu sa'at afdal. Waktu mana yang paling bagus? Kalau jauh lailil akhir. Tengah malam yang terakhir. Wafir riwayat dan dalam riwayat kal jauh lailil akhir ajwa da'watan. Di tengah malam yang belakang yang terakhir itu adalah paling dijawab, paling dikabulkan. Qultu ya Rasulullah, hal min sa'atin akrab ilallahi min ukhra? Ya Rasulullah, apakah ada waktu-waktu yang paling dekat dengan Allah? Lebih daripada yang lain? Qala jawful lailil akhir. Ada, yaitu tengah malam terakhir. Wa kharrajahu Ibn Majah wa indahu jawful lailil awsat. Di dalam malam yang paling tengahnya. Wa fi riwayatin lil Imam Ahmad an Amr ibn Abasa. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr ibn Abbasah, qala qultu ya Rasulullah, hal min sa'atin afdal min sa'ah? Juga diriwayatkan dari Amr ibn Abbasah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada waktu yang lebih baik daripada yang lainnya? Waktu yang satu dengan waktu lainnya? Qala inna Allah la yatadalla fi jawfil lail. Fayaghfir illa ma kana min asy minasyirki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat jadi turun ke langit, ke langit dunia. Fi jawfil lail di tengah malam. Wa riwayat yang terakhir. Fayaghfir, maka Allah mengampuni kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa qad qila inna jawfal laili idza atlaqa fal muradu bihi wasatuhu. Kalimat setelah dikatakan kata Ibnu bahwa kalimat fil lail di dalam malam di dalam malam maknanya adalah di tengah-tengahnya wa in qila jawful lailil akhir di tengah malam tapi terakhir fal muradu wasatun nisfit tani maka yang maksud adalah yang tengah-tengah di bagian yang kedua wa huwa sudusul khamis min asdasil lail yaitu seperenam yang ke enam sudur sudusul kaum yang kelima. Eh, nah, terjemahannya. Malam dibagi enam. Ya. Dua, dua, dua. Nah, dua yang terakhir. Lima per enam dan enam per enam. Belakang. Ya. enam yang kelima dengan seper enam yang keenam. Itu kalau dikatakan dengan kalimat نعم جوف الليل الآخر وفي رواية آه ورأس الأمر ما أدري وهو وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي dan itu adalah waktu di mana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ila sama'i dunia dan tidak dibahas oleh para ulama dan tidak dipertanyakan apakah arca ditinggal atau tidak tinggal, Sehingga jangan pembahas seperti orang bodoh yang menyatakan berarti arca kosong. Karena sepertiga malam kan di dunia terus. Sebentar di sini, sebentar di sebelah, sebentar di negeri lain. Semua sepertiga malam terus. Berarti Allah nggak pernah di arasnya. Fahada jahlun baqya. Bodoh yang mengakar. Ikhwanulina azakumullah. Kamu anggap sama dengan makhluk kalau turun ke langit dunia berarti nggak tidak di arsh. Itu kayak makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti masih harus tidak dibahas dan tidak diketahui. Kita nggak tahu zat Allah, apalagi rincian turunnya. Tetapi pasti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan Nabi SAW menyebutkan dalam sekian hadis yang mutawatir ditambah lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Apa susahnya untuk menerima dan percaya? Kembali kepada kitab. Qala hada waktu nuzul al-ilahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwatu sanamih. Ditawarkan lagi faedah yang ketiga. Tadi sudah disebutkan kebaikan-kebaikan. Aku mau maukah aku tunjukkan yang berikutnya, yaitu rasul amri, pokoknya urusan ini, wa amuduhu dan tiang-tiangnya, wa darfatu sanami dan puncak tertingginya. Pokoknya, tiangnya dan puncak tertingginya. Tentunya sahabat ditawarkan seperti itu nggak akan menolak. Gembira. Tentu ya Rasulullah, aku ingin tahu. Apa itu? Pokoknya agama ini dan apa tiang-tiangnya dan apa puncak tertingginya. Qala Rasul Amri al-Islam. Pokok perkaranya adalah keislaman. Ada keislaman, dia sudah punya pokoknya. Wa amuduhu salah dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihil jihad dan puncak tertingginya adalah jihad. Akhwani fi azza a'azakumullah ada yang menggambarkan bahwasanya Rasul Amri adalah pondasi. Kemudian tiang-tiang. Kemudian yang tertingginya adalah atapnya. Jadi gambarkan seperti sebuah bangunan rumah. Bahwa dia akan kokoh kalau pondasinya kokoh. Dan kemudian tiang-tiangnya juga kokoh dan terlindungi dengan atap yang kokoh. Pokoknya adalah keislaman. Tentunya rukun Islam dari 1 sampai 5. Dengan rukun imannya. Itu pokok. Baik tiang-tiangnya adalah salat. Kalau salatnya kokoh maka bangunan tadi tiang-tiangnya kokoh pula. Dan yang di atasnya darwatu sanamihi Islam. Ah, jihad. Puncak tertingginya adalah jihad sebagai atapnya. Karena agama ini ketika orang tadi kokoh secara akidah, secara agama, secara fisik, eh, secara jiwa, iman, mereka tidak akan berhenti untuk memusuhi. Kalau nggak bisa dipengaruhi dengan syubhat-syubhat, mereka akan sikat dengan fisik. Saat itu harus ada jihad. Harus mau tidak mau harus ada jihad. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai atapnya. Tanpa itu Bangunan sekokoh apapun kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, hancur. Maka ketika ahli-ahli bangunan membangun rumahnya, mau berhenti, sudah, sudah, jangan berhenti di sini. Sampai atap saja baru berhenti. Kenapa? Hancur. Kalau nggak ada atapnya, hancur kembali. Maka atap itu harus ada, yaitu jihad. Darwatu sanamihi al-jihad. Dan subhanallah, walaupun darwatu sanamihi maknanya adalah kalau kita membuat gunung yang paling tingginya itu namanya Darwah. Atau punuknya unta yang paling tinggi dikatakan Darwah. Nah, apalagi sebut Sanam. Darwah itu Sanam. Sanam itu punuknya unta. Puncak tertinggi dari punuknya adalah jihad. Wa fi riwayah lil Imam Ahmad min riwayat Syahr Ibn Haushab an Ibn Ghun an Mu'ad qala li nabiyyun kata Mu'ad berkata kepadaku Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. In syi'ta haddatsuka bi ra'si hadzal amr. Kalau kau mau, aku akan sebutkan kepadamu pokok dari perkara ini. Wa qawamu hadzal amr dan tonggak-tonggaknya dari urusan ini. Wa darwatus sanam dan puncak tertingginya. Qultu bala. Kata beliau, kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله berarti keislaman wa inna qiwama hadzal amr sedangkan tonggak-tonggaknya adalah salat ita'iz zakah mengeluarkan zakat Wa inna darwatus sanam dan yang paling tertingginya minhu al jihad fi sabilillah. Perjuangan jihad fi sabilillah. Innama umirtu an uqatilan nas hatta yuqimus salah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tu zakah dan mengeluarkan zakat. Wa yashhadu an la ilaha illallah dan agar mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faidah fa'alu dalik. Kalau mereka sudah melakukannya, faqad yaqtasamu wa 'asamu dima'ahum wa amwalahum. Berarti mereka telah terlindungi dan mereka melindungi darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun yang menghitungnya nanti yang menghisabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama zahirnya sudah bersyahadat dianggap muslim Selesai. Oh ternyata ternyata urusan Allah. Allah yang akan menghisap mereka nanti. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده demi yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani demi Allah maknanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله ولا تقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل disebutkan dengan sumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah wajah berdebu, eh, berkeringat, tidak pula kaki berdebu dengan kerjaan, dengan satu amalan yang mengharapkan derajat yang tinggi di dalam surga setelah sholat yang wajib seperti jihad fisabilillah. Nggak ada yang seperti jihad fisabilillah. Tidak pula ada yang memberatkan timbangan. Sakala mizana abdin. Tidaklah ada yang memberatkan timbangan seorang hamba. Kadabatin tunfak fisabilillah. Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan daripada dabah kendaraan yang diberi <laughs> makan, diberi minum, diurus untuk perang fisabilillah. Au yuhmal 'alaiha fisabilillah atau dipakai untuk mengangkut fisabilillah ditunggangi, dianya menunggangi dalam perang. Kalau yuhmal alaiha, jadi untuk membawa perbekalan perang, untuk membawa ini logistik segala macam, maka untamu itu yang kamu beri makan, kamu beri minum, kamu pelihara untuk perang tadi, untuk membantu dalam jihad, paling memberatkan timbangan. Tidak ada yang sakala mizana abdin, yang lebih memberatkan timbangan seorang hamba daripada kendaraan yang dipelihara untuk jihad fisabilillah. Berarti amalannya yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah setelah salat. Demikian pula yang paling berinfak terbesar adalah berinfak fisabilillah atau mengeluarkan hartanya untuk memelihara kudanya, untanya untuk perang fisabilillah. Sehingga barakallahu fikum bukan kelalaian kalau ada seseorang berlatih kudanya, mengurus kudanya, bila akhiri kesibukan dia dengan kudanya tidak dikatakan lalai selama itu adalah untuk fisabilillah. Qala فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاثة أشياء Nabi SAW menyebutkan tiga perkara. Ra'sul amr wa amuduhu wa darwatu sanami. pokok perkara, tiang-tiangnya, dan puncak tertingginya. Fa'amma ra'sul amr wa ya'ni bil amr ad-din. Adapun ra'sul amr, pokok perkara, perkaranya perkara agama. Alladhi ba'atha bihi wa huwa al-islam. Yang beliau diutus membawanya, yaitu Islam. Waqad jaa tafsiruhu fil riwayat al-ukhra bis syahadatain dan telah datang riwayat yang lain menafsirkan hadis yang ini yaitu kalimat syahadatain. فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء siapa yang tidak mengikrarkan dua syahadat tadi secara lahir dan batin maka dia tidak memiliki andil dalam keislaman sedikit pun maka orang kafir yang tidak mengucapkan syahadat ini tidak dibahas karena memang tidak mendapatkan apapun yang dijanjikan karena mereka tidak memiliki roksul amr intinya perkara yaitu syahadat ini yang kedua munafiqin. Karena mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetapi bukan dengan akidahnya dengan hatinya, hanya di lidah saja. Maka di sini harus syahadatain zahiran wa batinan di lisannya dan di hatinya. Tentunya terbukti dengan amalan-amalan. Wa amma qiwamuddin adapun tonggak-tonggaknya alladhi yaqumu bihi din yang bisa tegak dengan tonggak-tonggak tersebut agama kama yaqumul fustatu ala amudi sebagaimana tegaknya kemah-kemah di atas tiang-tiangnya kemah nggak akan tegak tanpa tiang mesti akan dikasih tiang di tengahnya atau di seluruh penjuru yang empat atau lebih fahuwa al-qiwam. Itu adalah tonggak-tonggaknya. Fahuwa salat. Dan itu adalah salat. Wa fi riwayatil ukhra. Dalam riwayat lain disebutkan iqamus salat wa ita'iz zakat. Disebutkan pula mengeluarkan zakat. Waqad sabakal qawlu fi arkanil Islam. Dan sudah lewat tentang rukun-rukun Islam. Wartibatu ba'dihim ba'd. Dan keterkaitannya antara salat dengan zakat. Tidak pernah disebut salat dalam Quran kecuali diiringi dengan zakat atau hampir. Hampir nggak pernah disebut salat kecuali sebelahnya ada zakat. Seakan-akan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Wa amma zarwatu sanamimi adapun puncak tertingginya, wa huwa a'la ma fihi wa arfa'uhu, yaitu yang paling tingginya, yang paling puncaknya, fahuwal jihad. Wa hadha yadullu ala annahu afdalul a'mal kalau dikatakan puncak tertinggi, berarti kita mendapatkan faedah yang pertama bahwa itu adalah sebaik-baik amalan. Karena paling tinggi dikatakan. Yang kedua, berarti seberat-berat amalan. Karena tinggi. Harus naik untuk mencapainya. Tidak mudah. Salat dengan badan. Zakat dengan harta Apalagi menyembelih hewan kurban. Nah, ada pun jihad <coughs> dengan badannya, dengan hartanya, dengan nyawanya, tentunya ini paling abdul, paling tinggi, paling sulit, paling berat. Barakallahu fikum Kama huwa qaulul Imam Ahmad wa ghairihi minal ulama. Maka dikatakan itu adalah sebaik-baik amalan sebagaimana disebutkan dari ucapan Imam Ahmad dan lainnya dari para ulama. Nah, kalau jihad itu fardu kifayah karena jihad berubah-ubah keadaannya setiap keadaan. Kalau keadaan tertentu bisa jadi fardu ain. Maka saat itu tidak ada yang menandingi ketinggian dan keutamaan jihad. Tetapi kalau dalam keadaan fardu kifayah maka siapa yang mampu berangkat, berangkat. Kalau cukup dengan mereka, maka yang lain gugur kewajibannya. Saat itu, dia paling afdal di antara furudul kifayah dan paling afdal di antara semua sunnah-sunnah. Kecuali yang wajib-wajib. Oleh karena itu, kalau fardu kifayah masih memerlukan izin para orang tua karena kewajiban seorang anak pada orang tua lebih tinggi. Tetapi kalau sudah fardu ain, tidak ada yang bisa menghalangi walaupun orang tua. Harus berangkat. Masing-masing individu terkena kewajiban. Dan itu biasanya bisa dipaham kapan fardu ain, kapan fardu kifayah adalah dengan penjelasan dari para ulama yang memahami situasi dan kondisinya. Kita sampaikan keadaannya, kita terangkan bagaimana. Menurut sadatul ulama. Nanti mereka akan bisa menyimpulkan bahwa ini berarti kalian fardu ain untuk melawan mereka. Atau sebaliknya, bahwa itu fardu kifayah bagi kalian. Siapa yang mampu berangkatlah. Atau sebaliknya, bahwa itu tidak wajib sama sekali buat kalian. Karena itu bukan jihad bisa jadi. Yang kita lihat bahwa itu seakan-akan jihad ternyata bukan. Engkau menghindar dari fitnah. Itu fitnah. Kalian menghindar menjauh, hijrah, tinggalkan mereka, cari tempat yang aman ila akhir. Ini juga fatwa. Maka yang paling ahli dalam bidangnya merekalah yang layak untuk memberikan fatwa kapan dia itu wajib fardu ain atau kapan wajib fardu kifayah dan kapan saat itu tidak diperintahkan untuk berperang ila akhirnya.